Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 di situ dikatakan Allah menyampaikan yaitu ya fa'ilna wa dina amanu waladina utul iman derajat Allah akan mengangkat beberapa derajat dengan modal yaitu iman dan ilmu sehingga kalau para anak-anak ingin meningkat derajatnya sekarang ini derajat di mana dan ingin lebih kemana itu Allah janji yaitu modalnya dua iman dan ilmu sehingga kalau keduanya tidak ada maka juga sulit untuk mendapatkan martabat paling-paling mungkin status sosial di dunia tapi kalau tidak kira betul-betul iman tadi itu hanya status sosial dunia akhirnya diangkat termasuk orang yang hina sehingga tidak mendapatkan derajat atau martabat. Nah, kemudian kalau iman katanya iman saja tapi tidak diimbangi dengan ilmu yang lain ini juga tidak dijanjikan sehingga yang yang tepat kedua-duanya baik ilmu yang ke ilmu pengetahuan umum dan juga ilmu yang mengarah kepada kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itu kesempatan ini juga kesempatan yang baik supaya meningkat kita harus keduanya itu kita betul-betul perhatikan. Di dalam Islam mencarinya mencari ilmu, tidak mencari mungkin kalau anak-anak itu langan yaitu mencari nilai kalau mencari nilai itu rata-rata condong pada curang tapi di dalam curang Allah janjinya tidak mencari nilai tapi mencari ilmu sehingga kalau mencari ilmu tidak ada yang curang Jadi betul-betul sungguh-sungguh nah disinilah mudah-mudahan dan kesempatan kesempatan ini dan dapat dikembangkan kepada teman-teman yang lain yaitu supaya kita mudah-mudahan di diangkat martabatnya yang lebih tinggi itu harus betul-betul memperhatikan ilmu dan memperhatikan iman. Ya, iman itu yang paling pokok yaitu sebagai modal hidup supaya bahagia dunia dan akhirat. Kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam suatu hadis yaitu hendaklah kami kamu semua menjadi orang yang alim pun aliman adalah kamu menjadi orang yang alim kalau sudah alim itu punya tanggung jawab yaitu menyampaikan atau mengajar jadi orang yang alim kok tidak mengajar itu ya berdosa karena orang alim harus mengajar menyampaikan ilmunya pada orang lain. Nah, kalau belum alim, belum tahu itu Rasulullah menyatakan al muta aliman yaitu menjadi yang mau menjadi pelajar. Untuk menyampaikan ilmu itu tidak harus komplit, harus semuanya tahu. Karena Rasul juga menyampaikan balirwani walau ayat. Sampaikan ilmu dari Nabi walaupun hanya satu ayat. Sehingga kalau ilmu sedikit-sedikit disampaikan pada orang lain, maka saya yakin semua siswa lalu di sini sebenarnya adalah mubalek. Ya, semuanya itu sebenarnya adalah mubalek. Maka di sini mungkin bisa untuk tempat mencari ilmu, tapi di kampungnya sana harus mencari murid, mencari orang yang diajak. Lah untuk mencari murid itu juga bolehlah mungkin anak-anak, tapi mengajar orang tua juga bisa, juga boleh. Ya, jadi anak muda mengajari orang tua juga bisa. Dan nah, itulah yang betul. Jadi mencari dan menyampaikan. Oleh karena itulah dari kajari kalau belum pandai harus mau belajar. Kalau belajar di situ, terusnya al musta'mihan. Lihat di sini nanti sementara waktu adalah termasuk yaitu mustami mendengarkan yang baik ya dengan sungguh-sungguh sehingga apa yang disampaikan itu akan terserap. Dan ada juga orang yang mungkin mendengarkan itu juga mungkin yang tidak datang di sini mungkin mendengarkan itu sudah sulit karena kerepotan mengurusi orang tua atau orang apa itu harus paling tidak harus senang yaitu al mukibah paling tidak harus ada senang senang berarti kalau ada waktu mesti berangkat kalau senang tapi ada hukum dan berangkat itu berarti ya dosa. Oleh karena itulah senang saja itu minimal. Kalau senang tidak ada, itu kata Nabi akan binasa. Ya, akan binasa. Patuh itu. Demikian eh, para siswa yang berbahagia, yaitu kegiatan ini mudah-mudahan berjalan dengan baik, ya, sehingga betul-betul akan tercapai yang diinginkan dalam rangka yaitu tolakul ilmi dan juga nanti wajib menyampaikannya pada orang lain.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 oleh Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di tempat ini Dan ini merupakan suatu kenikmatan bisa berkumpul di masjid Allah Sama-sama mendengarkan nasihat Sama-sama duduk di majelis ilmu, majelis tausiah Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan Ketenangan dan dinaungi, ditemani oleh para malaikat Kemudian Allah Subhanahu wa taala banggakan kita di hadapan makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu para malaikat. Dan ini merupakan kebahagiaan sendiri untuk saya bisa berkumpul dengan teman-teman yang sebagian besar adalah siswa kelas 3 atau kelas 12 ya kadang pakai belas-belasan kadang perlu ngartikan lagi 12 ini kelas berapa gitu ya kalau kalian biasa sudah 12 11 itu sudah biasa ya kalau kalau saya dulu masih kelas 3 SMA jadi masih kelas 12 ini kelas berapa kadang ada yang tulis uh, eh, IX sampai salah bacanya 11 kelas 9 ya kelas 9 Masya Allah jumlahnya berapa kalian di sini ya? Kelas 3 Dua kelas apa satu kelas? Hah? Delapan kelas Yang hadir Apa? Baru berapa orang Enggak diwajibkan seluruhnya Oke, kelas 12 ya Masya Allah Alhamdulillah Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayol ikhwan menyampaikan sebuah hadis Shirau ummati man wulidu 'ala naimi Seburuk-buruk umatku adalah orang yang dilahirkan di dalam kenikmatan ya di dalam kenikmatan wa bihi dan dia diberi kenikmatan dengannya artinya dilahirkan dalam keadaan kaya kemudian dia hidup dengan kenikmatan tersebut segalanya nikmat sudah himmatuhum anwa'at ta'ami wasbiyar. Nafsunya, keinginannya adalah mencari berbagai macam makanan dan berbagai macam pakaian. Wa yatashaddaquna fil kalam. Dan mereka berbicara tanpa ada batasan. Maksudnya apa? Jadi orang yang paling buruk kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia itu lahir dalam keadaan apa? Nikmat, kaya, nyaman. Kemudian, tetapi bukan masalah itu. Bukan dilahirkan menjadi kaya itu yang tercerah, bukan. Tetapi sifat berikutnya. Orang kaya yang nafsunya mencari berbagai macam makanan atau misalkan bahasa kita pas sekarang ini wisata apa? Wisata kuliner. Siapa di sini yang suka wisata kuliner? Atau misalkan nafsunya ini suka gonta-ganti pakaian. Pokoknya tiap hari harus beda pakaian baru setiap hari. Kalau yang perempuan biasanya ini pokoknya tiap bulan harus sepatu baru. Kalau antum punya berapa sepatu? Hah? Satu. Ya, kalau Aisyah ada nggak ya namanya Aisyah di sebelah? Fatimah, Maimunah, ada Maimunah. Siapa ada di situ? Siapa kira-kira? Sebut satu orang. Hmm? Yang namanya nama Islam apa? Zainab. Maimunah. Oh ya ada Maimunah ternyata. Benar gue. Maimunah sepatunya ada berapa Maimunah? Banyak nih. Coba lihat. Iya fitrahnya manusia. Fitrahnya Wanita. Kalau laki-laki biasanya pikirannya simple. Ya. Tapi kalau wanita nggak bisa. Jadi jangan disamakan laki-laki dengan perempuan. Jangan disamakan. Antum tidak pakai songkok, mereka pakai jilbab. Sudah beda. Tapi di sini bukan itu yang menjadi masalah. Ada yang masalah ketika dia dilahirkan dalam kenikmatan, ya, nafsunya ini cari makanan, main ke sana. Begitu pula pakaian, pokoknya harus pakaian-pakaian baru, model-model baru. Kemudian perkataannya tidak bisa dikontrol menghina orang lain, mengejek orang lain, meremehkan orang lain. Ini orang-orang yang kaya banyak seperti itu. Ya, antum enggak ya insyaallah. Insyaallah amin. <laughs> Kemudian ayo Irfan Judul kita hari ini apa? Kenapa? Oh iya, <laughs> ketika jalan sukses terselubung berburu. Jalan sukses ini apa sih yang kita cari dari dunia ini? Jawabannya kebahagiaan. Benar apa tidak? Kita ingin di dunia itu bahagia. Benar apa tidak? Benar. Uh, Maimunah. Siapa temannya yang di sampingnya Maimunah? Siapa sebelah kanannya? Siapa namanya? Sela. Ya saya benar nggak kita di dunia ini ingin bahagia? Apa ingin sengsara? Jujur aja lah. Tentu ingin bahagia. Rasulullah SAW menggambarkan tentang kebahagiaan seseorang. Min sa'adati ibni Adam salatun di antara kegembiraan, kebahagiaan seseorang ada pada tiga hal. Ya, imra'atun salihah wanita yang salihah, ini istri yang salihah. Wal baitul wasi', rumah yang luas. Wal markabul hadi dan kendaraan yang nyaman. Jadi di sini dikatakan wahai para pemuda yang buat bahagia itu wanita yang cat yang soleha cantik terus yang soleha meskipun kurang kurang cantik, tidakkah? Tidak kaya. Yang penting soleh. Ibu-ibu ada nggak ibu-ibu di sana? Nggak ada ya? Ada. Calon ibu banyak ya? Di sini berarti kegembiraan bagi seorang wanita mendapatkan lelaki yang membimbingnya di dunia. Lelaki soleh Kemudian yang kedua, rumah yang luas, tidak harus megah. Tidak harus megah. Yang ketiga, kendaraan yang nyaman dipakai. Jangan kalau misalkan ada orang punya kendaraan motor misalkan odong-odong bahasa kita. bener ya? Odong-odong di sini ngerti nggak? <laughs> Dikit-dikit masuk bengkel, ini nggak nyaman ini. Tidak harus megah, tidak harus mahal kendaraan tersebut. Yang penting nyaman dipakai. Inilah kelebihan. Dan kemudian dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan wal jarus Dan tetangga yang saleh. Tetangga ya, saleh. Makanya itu saudara-saudara sekalian, kalau kita memikirkan dunia, maka sebenarnya kenikmatan dunia ini hanya sementara. Sedangkan akhirat sangat panjang. Satu hari di akhirat sama dengan berapa hari di dunia? Berapa tahun di dunia? Seribu tahun. Kalau kita hidup 60 tahun, 60 per seribu Berapa 60 per 1000? Berarti tidak sampai berhari-hari Kalau misalkan dibandingkan dengan akhirat Belum nanti di alam kubur Di alam kubur menanti Yang namanya hari kiamat juga mungkin bisa jadi lebih panjang Penantian kita Jadi intinya hidup di dunia ini Ayo ikhwan, saudara-saudari sekalian Sangat pendek dibandingkan kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan akhirat. Mencapai kebahagiaan ayat depan tentulah tidak mudah. Tentu di sana mencapai jalan sukses dunia akhirat tentu tidak tentu tidak mudah. Banyak debu yang berterbangan menghalangi jalan. Banyak duri mungkin yang harus kita menghindar di dalamnya Di jalan tersebut Atau mungkin kita harus menghindar dari jurang Yang sangat jauh Yang bisa membuat kita binasa Jadi mencari kebahagiaan sesungguhnya di dunia dan akhirat Tidaklah mu Tidaklah mudah Ahasiban nas Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut Ahasiban nas Ayyutraku ayyakulu amanna Wahum la yuftanun Apakah manusia menyangka bahwasanya mereka dibiarkan mengatakan kami beriman wahum la yuftanun sedangkan mereka tidak diuji Kalau kita menyatakan diri kita beriman, siaplah dengan berbagai macam ujian. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa orang yang beriman pasti akan mendapat ujian itu pasti. Walana baruannakum بشيء من الخوف والجوع ونقص من من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا وإنا إليه راجعون أحسنت Kami akan benar-benar menguji kalian pada harta kalian dan diri-diri kalian dan kekurangan dari e, eh, tamarat e, eh, mendapatkan rasa takut dan kekurangan dari buah-buahan dan kabarkanlah gembira bagi orang-orang yang bersabar yang apabila mereka mendapatkan musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Kalau diputus pacar musibah enggak? Ya munah. <laughs> Oh masih SMP, Pak SMA pacaran Nantilah kalau mau nikah itu jujur jujur, jujur aja lah datang ke ustadz ustadz tolong carikan saya gitu ya eh, ciri-ciri e, yang mau saya cari ini wanitanya seperti ini dicarikan tukar menukar biodata deal lihat wajahnya lihat kepribadiannya oke okay, nikah nggak usah lah pakai berdua-duaan naik motor yang ada hanya bumbu-bumbu palsu yang menghiasi masa-masa sendu. Katanya hanya apa buah merah jambu. Padahal itu hanya dusta belaka. Coba kalau orang pacaran itu yang ditampakkan yang bagus-bagus apa yang buruk-buruk. Ya. Punya pacar nggak? Alhamdulillah. Siapa namanya? Bahrul. Masya Allah. Bahrul gak punya pacar. Alhamdulillah. Sabarlah ya Rul ya. Sabar. Kalau mau nikah itu benar caranya. Jangan pakai maksiat segala. Kapan malam minggu? Masa harus ngapel ya ngapel seperti ngepel gitu ya jangan sabar karena sekarang anak-anak SMA itu banyak teruji dengan yang namanya perzinahan naudzubillah min jadi benar-benar akan diuji seseorang yang mengatakan dirinya beriman akan diuji oleh Allah untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat miftah harus apa? Harus diuji. Harus mendapatkan ujian. Dan untuk menghadapi ujian-ujian kita di dunia ini, maka kita harus punya moto hidup. Punya apa? motor Siapa namanya nih? Siapa? Rian. Hmm. Rian. Ada nggak ya namanya Rianti di sana? <laughs> Nggak ada ya. Rian, Rian. Apa moto hidup Rian? <laughs> Oh, belum tahu ya. Wah, ini kita udah punya moto hidup. Siapa lagi namanya di sana? Sebutin. Ada namanya Khadijah? Ada. Nah, Khadijah. Khadijah moto hidupnya apa Khadijah? Pokoknya masuk surga. Eh, pinter juga Pokoknya masuk surga. Cai. Katanya saya. Jadi kalau prinsip hidup kita punya prinsip hidup, moto hidup. Apa moto hidup kita? jadilah jadikanlah Al-Quran dan As-Sunnah hadis Nabi sebagai pedoman hidup kita. Saya harus hidup di bawah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru mata hidup yang bagus. Ya. Tidak usah mengikuti mata hidup mata hidup orang lain, tidak usah. Ada yang bilang mata hidupnya banggalah terhadap diri sendiri ini bahaya ini bah ini bahaya ini bener jadikan mata hidupnya harus bangga dimanapun dia berada bangga gitu nggak boleh salah jadi hidup itu harus berdasarkan apa Al-Quran dan hadis Nabi SAW kalau dia bertentangan dengan hadis Nabi jangan ikuti bertentangan dengan Al-Quran jangan ikuti jadi inilah kiat kita bisa bahagia di dunia dan akhirat. Ini sudah lama. Baru mukadimah gitu ya. Baik. Nah, sekarang antum sudah masuk sekarang di masa saya bilang ini kalau yang laki-lakinya bujang, benar? Insya Allah benar? Atau masih remaja? Ayo. Ayo, Rul. Siapa teman antum ini samping kanan? Budi. Nah. Bujang apa remaja, Rul? Eh, Budi. Hah? Remaja. Nah, bujang ini yang baju merah, kan? bujang apa remaja? Apa? Masih remaja. Bujang. Kok takut sih bilang bujang? Hah? Coba uh, kalau perempuan apa ya? Temannya bujang ya? Lawannya bujang apa? Bujang juga. Bujang gadis. Bujang gadis. Oke, saya mau tanya sampingnya Khadijah, siapa namanya? Sampingnya Khadijah. Oh saya, wajah saya jangan diintip-intip lah, malu saya. Sampingnya Khadijah siapa? Fitri Samping kanan, samping kanan Siapa namanya Khadijah? Sylvia Benar? Sylvia Apa Seni ya? Baik, eh, itulah siapa namanya itu ya Gimana, sudah gede atau masih kecil? Mas kecil Gak jujur nih Kapan dibilang anak kecil gak mau Nah ini Kalau kita benar-benar sudah jadi remaja Sudah jadi remaja tahap akhir Mungkin seperti itu ya <laughs> Remaja Iya benar ya Remaja tahap akhir Sudahlah, jangan dikit-dikit tergantung sama orang tua. Dikit-dikit, eh, Pak, ini lagi ada HP model baru nih. Ya, saya pengen beli. Malu dong pakai HP jadul. Minta duit dong. Yang namanya bujang, pemuda, itu nggak usah kita minta lagi lah malu malu gak kita minta malu lah kecuali perempuan kadang keperluannya banyak ya kalau dia banyak permintaan kepada orang tuanya tapi seperlunya saja sesuai keperluan hidupnya mau beli ini mau beli itu sesuai keperluannya tapi kalau seperti yang lain-lain yang di luar apa hidupnya jangan kita minta buktikan bahwa kita ini seorang pemuda dan pemudi. Ya kalau mau pakai prinsip dagang, sholat dengan orang tua. Bapak, Ibu, saya e, mau diupah 100 ribu. Apa pekerjaan yang bisa saya lakukan? Nah, gitu dong, gentle ya. Harus apa? Jangan dikit-dikit minta mau beli HP sebulan ini saya mau beli HP 5 juta, saya mau digaji 5 juta, apa yang bisa saya lakukan selama sebulan ini? Enggak minta-minta sama orang tua. Malu dong. Kita sudah besar. Sudah besar apa <laughs> Takut ya. <laughs> Iya, yang jelas ayo Irfan kita harus mengubah pola pikir kita bahwasanya sebentar lagi yang di penghujung kelas 3 ini maka kita akan ujian setelah ujian akan ada yang kita lakukan apa yang akan kita lakukan tentu kita akan mencari jalan hidup kita mana yang kita tempuh ya tidak ya kita mencari pilihan kita yang mana yang kita tempuh, jalan yang kita tempuh. Baik. Kemudian saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika memasuki masa remaja, tentu yang namanya fitnah di antara pemuda itu sangat oleh karena itu jauhilah sebab-sebab fitnah. Jauhilah sebab-sebab fitnah. Apalagi sekarang banyak menyebar yang namanya internet. Ya tidak bahkan internet sekarang dibawa kemana-mana, ya dibawa kemana-mana. Adalah Facebook, ada lagi apa? Twitter, ada sekarang lebih mudah WA, Line, apalagi BBM. Jadi mau berkomunikasi tidak seperti dulu. Mau SMS aja mikir-mikir. SMS aja mikir-mikir. Satu SMS 350. Tiga ratus 350. Ya. Sekali SMS habis tiga ratus lima puluh. Itu dulu 350 itu mungkin sekarang sekitar 700-an ya. Atau 1000 lah. Zaman dahulu DBM murah, kemudian ini murah. Itu 350 itu masih besar sekali, berharga sekali zaman dahulu. Mungkin zaman sekarang 500 sudah tidak ada apa ya. Sangat berharga Oleh karena itu, ya, Irfan, Kenikmatan yang Allah berikan ini jangan digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Katanya sih ta'arufan, kenalan. Tetapi pada intinya apa? Pacaran. Mau tahu tidak kalau misalkan seseorang telah dilanda virus merah jambu? Apa ciri-cirinya? Antum siapa? Iya, antum itu bukan saya kira di sini apa nggak salah lihat saya iya. alumni sini oh alhamdulillah ini makanya Arsyad ini ini belajar di UNS juga ya kajian ya. Ahmifta tahu nggak bagaimana seseorang kalau dilatan virus merah jambu itu gimana apa ciri-cirinya? Apa? Kenapa? Oh mata yang berbinar. <laughs> Memunah benar ya Memunah? Matanya berbinar-binar gitu. <laughs> ya baru gimana baru? Apa ciri-cirinya? Masya Allah, jadi dia itu selalu ingat terus mau tidur kok ingat terus bangun tidur kok ingat terus ya ya Khadijah pernah merasakan tidak Ya wajar suka sama lawan jenis itu wajar. Yang nggak wajar itu suka sama sejenis. Nggak wajar. Alhamdulillah zalik. Di negara kita alhamdulillah jumlahnya masih ada tapi masih sedikit. Mudah-mudahan tidak menyebar di Solo termasuk datanya termasuk sedikit ya. Tapi kalau di Surabaya, Jakarta, naudzubillah enggak. Ya, muskilah apa ya? Masalah apa? Kalau suka sama sejenis. Tetapi rasa-rasa seperti itu ya dipendam. Jangan dilam biaskan bersahabat karena ini termasuk bentuk uji ujian. Ya kalau benar-benar suka langsung hubungi orang tuanya. Saya punya mahar sekian, siap nikah kapan kita nikah? Sanggup nggak? Kalau nggak sanggup nanti dulu, sabar, tenang. Karena bisa jadi itu dari chef setan. Yang perempuan juga jangan genit. Kapan dilihat laki-laki tiba-tiba dia papakan gitu mulut pura-pura malu lah atau apalah. Jangan digitukan. Apalagi kalau misalkan sampai diisi dengan pacaran, malam mingguan, ya jangan. Ini perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Kalau laki-laki mungkin trek-trekan. Hmm, kenapa? Baik. Dan tolong selagi kita masih muda kita tahu bahwa kita dibebankan beban syariat benar apa tidak kita ini mukallaf mukallaf itu artinya apa dibebankan kewajiban syariat ada yang harus kita lakukan dan ada yang harus kita tinggalkan ada yang harus kita lakukan dan ada yang harus kita tinggalkan Berarti kalau kita mengerjakan insya Allah mudah-mudahan dapat pahala. Kalau kita meni, apa, mengerjakan perbuatan dosa, kita mendapat dosa maksiat. Jadi potensi untuk masuk neraka juga ada apa tidak sama kita kita semua di sini? Ada. Coba kita bayangkan kalau kita mati besok hari atau malam ini mati. Bagaimana? Apakah sudah siap dengan dosa-dosa yang kita lakukan dulu? Kita sudah yakin bahwasanya Allah mengampuni dosa-dosa kita atau belum? Oleh karena itu, ayo Irfan, mulai kita sekarang seperti ini. Ya belajarlah kita beribadah kepada Allah dan memperbanyak amalan meninggalkan perbuatan maksiat. Ada tujuh orang, tujuh jenis orang yang dinaungi Allah di dalam naungannya yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah wasyabun nasya'a fi ta'atillah. Yaitu pemuda yang dia itu tumbuh kembang fi di dalam ketaatan kepada Allah di dalam ketaatan kepada Allah Taala jadi begitu pula pengundi. ya kalau misalkan sudah datang waktu sholat, ya jangan ditunda-tunda. Kalau laki-laki, sholatnya di mana? Di mana, tuh? Masjid tuh ya? Lima waktu. Di masjid. Ya, Budi. Ya. Sampingnya Budi siapa yang kacamata? Hmm? Raib. Raib. Rahib. Oh rahim, Ya kalau bahasa Arabnya rahib. Ya. Rahib. Oh rahib. rahim, Yang memiliki sifat penyayang. Rahim, Begitu rahib. Yang namanya taat itu nggak perlu diundur sampai 40 tahun. Mulai dari sekarang. Kalau kita, kalau antum adalah orang kaya, maka jangan tunda-tunda haji. Daftarkan haji cepat. Kalau misalkan kaya langsung haji plus agar bisa cepat naik haji. Nggak perlu nunggu-nunggu 40 tahun, 50 tahun baru haji. Jangan. Yang namanya orang taat. Ya, baru saya mau tegur Dan <laughs> di antara tahapan-tahapan yang harus kita lalui ayo ikhwan untuk mencapai kesuksesan adalah apa? Kita ujian, menghadapi ujian akhir ujian nasional. Kapan dilaksanakan? Hmm? Mei apa April? April. Sebentar lagi ya. Terkadang kalau kita bahas masalah ujian nasional, ujian sekolah, ujian akhir sekolah, maka ya mungkin sebagian orang takut ya kalau tidak lulus atau bagaimana lah ya itu benar dirasakan oleh atau antum sekalian? Ya tidak. Ya tidak. Takut tidak lulus atau apa ya? Atau misalkan yang yang mumtaz yang nilainya tinggi-tinggi takut kalau misalkan nilainya tidak tidak tinggi, tidak bagus gimana? Oke lah kalau di sekolah guru-guru itu pada kasihan mungkin buat soalnya mudah-mudah. Ya, tapi ini sekarang nasional nih. Bagaimana saya mempertahankan prestasi saya? Ini ketakutan-ketakutan yang wajar dialami oleh anak-anak kelas 12 SMA. Kelas 12. Ketakutan yang yang masih wajar. Tetapi ayo ikhwan, saudara-saudara sekalian, Bagaimana kiat-kiat agar kita bisa menghadapinya? Nah, inilah yang kita bahas. Yang pertama, pikirkanlah manfaat yang didapatkan dari ujian tersebut. Ini yang pertama. Pikirkan apa manfaat yang didapatkan dari ujian tersebut. Setelah kita memikirkan banyak manfaat yang didapatkan dari ujian tersebut, maka niatkanlah menjalankan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ihris ala ma yanfa'uka, wasta'in billah, wala ta'jiz. Semangatlah engkau, ya, atas mengerj untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat untuk dan minta tolonglah kepada siapa? Wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah dan janganlah kamu letoy. Apa letoy? Lemah. Jangan kamu lemah. Jangan dikit-dikit galau atau pusing. Ngadunya pula sekarang ada namanya wall. Aduh lagi bete nih katanya Ini yang perempuan-perempuan nih Makanya salah satu alasan kenapa nggak pertemanan saya nggak mau sama perempuan. Ini banyak perkataan kayak gitu kayak gitu dikit-dikit ngeluh. Aduh lagi bosan nih, lagi tersinggung nih. Yang kayak gitu nggak usah ditulis lah. Cukup diadukan kepada kepada Allah. Kalau tulisnya bermanfaat, tulisnya bermanfaat. Jadi bisa dibaca oleh orang lain, yang nulis dapat manfaat, yang baca dapat dapat manfaat. Jangan nulis untuk dapat laknat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kita pikirkan apa dulu? Manfaat dari ujian tersebut. Manfaat dari ujian ini maka nanti insya Allah bisa kuliah, kemudian dari kuliah ini bisa seperti ini seperti ini, dari kuliah ini yang bagus insya Allah bisa misalkan apa e, eh, mendapatkan pekerjaan buka usaha, kemudian hasilnya insya Allah saya akan berikan kepada kaum muslimin sekian persen dari seluruh keuntungannya Ini kan bagus niatnya bagus ya. yang seperti ini akan memancing kita untuk semangat akan memancing kita untuk semangat Kemudian ayo ikhwan Tetapi ingat Manfaat yang kita pikirkan Agar menjadi ibadah Manfaatnya tersebut apa? Hubungkanlah dengan niat-niat mencari akhirat Hubungkanlah Niat-niat kita untuk mencari akhirat Kalau mau kaya Jangan tanggung-tanggung Kalau mau kaya Jangan apa? Tanggung-tanggung. Maksudnya apa? Kalau jadi kaya itu ya sudah. Kalau kaya sekalian kaya, bikin masjid, bikin pondok, biaya dakwah, kegiatan sosial kemanusiaan, bantu orang yang ada di bencana-bencana, bantu orang miskin, sekalian gitu. Bermanfaat jadi. Jadi manusia menjadi manusia yang bermanfaat. Jadi manusia yang paling dicintai oleh Allah ahabun nasi Allah anfa'uhum Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia. Begitu. Ya. Walaupun jadi pegawai, jadi yang pegawai yang jujur. Pegawai yang jujur. <coughs> Kemudian yang kedua, Ketika ingin sukses ujian, Tempulah caranya. Yaitu dengan apa? Belajar. Ada perkataan syair orang Arab. Tarjun najata walan tasuk masarikaha. Kamu ingin keberhasilan, tapi kamu tidak menempuh jalan-jalannya. Inna safinata la tajri ala yabasi Sesungguhnya kapal itu tidak berjalan di atas tanah kering. Di mana jalannya kapal? Di laut, di air. Benar? Dia tidak bisa berjalan di daratan karena memang kapal bukan untuk daratan mobil kita masukkan ke dalam lautan, nggak jalan, nggak bisa. Begitu pula keinginan-keinginan kita. Kita ingin berhasil, maka tempuhlah jalan-jalannya, yaitu belajar. Saya Ayu Alifan, saudara-saudara sekalian, profesi saya sebagai guru, dan saya juga tahu tidak seluruh soal di ujian nasional itu susah. Paham? Karena seorang guru yang profesional harus membagi soal itu menjadi soal yang mudah, sedang-sedang, dan soal yang susah. Dan menetapkan soal menjadi soal yang mudah, susah, maupun sedang ini pakai penelitian. Telah dites soal ini bahwa ternyata soal ini susah. Telah dites soal ini ternyata soal ini mudah. Pakai penelitian bahkan bisa bertahun-tahun. Nah di sini kalau seandainya kita belajar saja otak kita pas-pasan untuk meraih 60% dari soal UN itu insya Allah dapat. Tapi apa? Bela belajar. Walaupun otak kita pas-pasan, ya kita di sini macam-macam. Ada yang pinter, ada yang pas-pasan, ada yang sedang-sedang. Ya ada juga yang ya katakanlah belum diberi rezeki otak cerdas. Ada tidak? Otak pinter semua di sini Amin, Amin, Allah. Pilihan kayaknya. Ya mudah-mudahan seperti Ya kalau misalkan ya beda-beda sih setiap pelajaran. Ada yang dikasih soal mudah 50%, ada yang 60%, tergantung uh, soalnya ya itu dipikirkan. Nah tapi kalau misalkan kita pikirkan misalnya lulus saja, insya Allah lulus. Tetapi ingat, ya kalau mau nilai 90 ke atas, berarti usahanya harus apa? Lebih keras. Pelajaran-pelajaran kelas 10 ya. 10, 11, ini 12 satu ya. 12 ini diulang terus, diulang. Dipelajari lagi. Karena inilah jalannya untuk berhasil di dalam ujian. Di dalam ujian. Apakah waktunya cukup untuk belajar? Oh sangat cukup Sangat Sangat cukup sekali Orang bisa belajar Tiga pelajaran yang dibuatkan dalam tiga bulan Ini berapa bulan kita ini? Empat bulan, tiga bulan Tiga bulan belum pernah dari nol dia anak SMP tiga bulan lulusan SMP belajar pelajaran SMA dengan berapa pelajaran ujian Tiga atau empat? Yang di kan? Enam, nah enam pelajaran lah. Enam pelajaran bisa insya dia kerja dalam tiga bulan. Ini kita sekarang sudah pernah belajar, tinggal mengu, tinggal mengulang, tinggal mengulang. Hanya saja perasaan itu Ya kok susah belajar tapi nggak bisa lagi. Saya pulang sekolah saja sudah sudah capek. Ya. Siapa bilang sudah capek? Siapa bilang nggak ada waktu? Coba Facebooknya itu di uh, dikhususkan 15 menit aja lah sehari atau 15 menit tambah 15 menit dua kali aja dibuka sehari. Sisanya untuk belajar. Bagaimana Maimunah? Punya Facebook nggak ini Maimunah? Twitter yang punya Twitter juga gitu. Yang punya HP sudah HP-nya stop dulu, apalagi HP-HP yang Android. Kalau nggak benar makainya, maka salah jalan. Ya, sudah cuti dulu dari HP. Kita belajar. Begitu pula televisi, sudahlah maghrib, isya sampai tidur tidak ada televisi di mata saya. Sanggup? Oh. Sanggup? Kok nggak banyak yang jawab sanggup sih? Apalagi yang perempuan nih. Kalau yang laki-laki masih ada yang jawab sanggup. Kalau yang perempuan sanggup? Sedikit yang jawab insya Allah masih sedikit ini. Ini masih Ya ada ucapan dari Al Junaid seorang ulama di zaman dulu. Ma talaba ahadun syai'an jiddin wa sidqin illa nalahu fa illam yanalhu kullahu nala ta'abahu. sesungguhnya seseorang apabila dia menginginkan sesuatu mencari sesuatu dengan sungguh-sungguh dan jujur ingat sungguh-sungguh dan apa jujur sungguh-sungguh dan dia jujur niatnya maka dia akan dapatkan seluruhnya Apabila dia tidak dapat seluruhnya, maka dia akan mendapatkan sebagiannya. Oleh karena itu, kalau belajar itu niatkanlah yang nilai itu setinggi langit lah. Biar kalau nggak jatuh itu nggak langsung jatuh ke tanah, tapi jatuh ke atas dulu atau nyangkut di pohon. Itu paham perkataan saya. Ya kalau pokoknya saya yang berusaha mendapatkan nilai 100 kalau jatuh dikit lah 99 gitu ya. Ini 99. Jadi usahanya bagaimana? Keras. Wah, ini harus. Ini saya salah di sini. Berarti bab ini harus saya pelajari. Oh, bab ini saya kurang. Saya kurang paham. Saya harus pahami. Harus mendapatkan 100. Jadi kalau jatuh yang cita-cita tinggi langit tersebut kalau jatuh ke atap ya paling jatuhnya 80 Ya kalau paling jatuh ya 70 Seperti itu ya Tapi zaman sekarang sih mudah mendapatkan nilai Ya Kalau zaman-zaman dahulu itu banyak orang gak naik kelas Gak lulus Mengulang ujian Kalau zaman sekarang saya lihat rapor atau ijazah anak-anak Masya Allah 85, 90 70 70 nya pun ke atas-atas kalau dulu mendapatkan nilai 85 saja itu luar biasa. Luar biasa. Ya. Sangat susah. Tapi alhamdulillah sekarang ada kemudahan. Nah ini kalau karena itu kemudahan ini bagaimana? Niatkan sudah setinggi-tingginya kemudian berusaha. Ya, kemudian berusaha. Oleh karena itu istilah Arab juga ada dikatakan manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh dia akan mendapatkannya. Siapa yang sungguh-sungguh dia akan mendapatkannya. Dan agar bernilai untuk akhirat ayuhal ikhwan, pikirkanlah bahwa ujian ini adalah salah satu ujian di dunia harus saya dengan kesabaran. Kemudian pikirkanlah manfaat-manfaat selanjutnya. Kita pikirkan manfaatnya ini, manfaatnya itu. Sudah berapa menit kita ini? Jam 10 lewat berapa? 15. Baik. Ini minta siapa yang bisa baca surat Al-Fatihah dengan suara merdu di situ. Saya ingin mendengar salah seorang di sini. Untuk ya tanwin lah bahasanya itu meragamkan. Siapa kira-kira? Mas Mas Udin. Ah, Masudin.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 Lanjut? Insyaallah. Kemudian saya ingatkan mumpung saya di sini. Jangan sampai ujian itu menggunakan cara-cara yang tidak benar. Yang pertama cara-cara syirik, yang kedua cara-cara dosa. Yang pertama cara-cara syirik. Gak usahlah kita datang ke dukun. Ya Maimunah ya. Khadijah, gak usahlah datang ke dukun. Pak dukun minta penglarisnya kalah, minta agar nilai saya apa? Nilai saya bagusin gimana caranya? Atau misalkan minta minumlah atau ini tolong baca-bacain pulpen saya, pena saya ini, biar dia menulis sendiri. Ini persetan ini Jangan jangan sampai itu syirik. Atau ada juga orang datang ke kuburan orang-orang saleh, minta-minta, ya bapak kiai gitu ya, ya syekh fulan, syekh fulan, ya wali fulan, wali fulan, saya ini ini, jangan. Orang sudah meninggal kok jangan dijadikan tempat berdoa. Syirik. Paham ya? Atau pakai sekarang ada jimat-jimat batu, ya. Cincin. Nah, sekarang cincin marah gak di Cincin. Bapak-bapak sering pakai cincin ya? Nah, ini ada cincin-cincin jimat. Cincin-cincin jimat yang katakanlah buat sukses. Dia beli 2 juta yang penting sukses. Ini termasuk atau cari minum minuman yang tidak dibenarkan kalau zam-zam dibenarkan ini cara-cara syirik jangan jangan terutama ini jalan-jalan ibu nih hati-hati ya jangan sampai pergi ke dur. Ke dur. cinta ditolak Jangan sampai seperti itulah ya. ya. Jangan putus asa. Yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua jangan tempuh cara-cara dosa. Menyontek dengan segala jenis bentuknya baik yang nyatat di di tangan lah, di lengan lah, di kursi lah, di kertas lah, atau di mana lagi? Di HP lah, nggak boleh. Atau tukar menukar lembar jawaban lah. Kapan lalai gurunya? Tidak dilihat. Ya. Jadi terkadang anak-anak SMA ini Ya mentang-mentang SMA-nya SMA 1 gitu ya. Mentang-mentang SMA 1 emang harus harus nilainya bagus semua gitu. Gak ya, lah. Jujur lah. Gentle, gentle. Jadi manusia itu yang apa? Yang gentle. Yang jujur, yang benar-benar apa adanya lah. Kalau misalkan nggak bisa, itu ya nggak bisa. Itulah kemampuan kita. Jangan gunakan cara-cara yang diharamkan apabila menggunakan cara-cara yang diharamkan yang ada hanya penyesalan. Seumur hidup akan terbayangkan perbuatan semasa dia ujian. Paham? Jadi dari sekarang niatkan jangan apa? Jangan menggunakan cara-cara curang. Sudahlah yakin aja Tikotu nafs Tikotu nafs apa? Percaya diri Ikhwan, antum Kalau belajar bela diri Itu tujuannya untuk apa sih? Melindungi diri kalau diganggu orang lain Ya tidak? Dan ternyata Tujuan belajar bela diri itu Yang paling besar itu hanya Menim... Uh, Tujuan belajar bela diri yang terbesar itu apa? Menimbulkan kepercayaan diri bahwasanya dia bisa menggunakan tubuhnya untuk untuk melindungi dirinya. Karena sebenarnya ini yang tahu bela diri loh ya. Sebenarnya orang berlatih untuk harus belajar tangkis, tangkis, tinju, tendang dan lain sebagainya. kalau misalkan ketika dia berhadapan dengan musuh, lari, Mana jurus yang telah dia pelajari? Enggak. Ya. Tujuannya apa? Menimbulkan kepercayaan diri di dalam menghadapi orang lain. Jadi kalau misalkan berhadapan dengan musuh santai aja, berhadapan dengan pisau santai saja, berhadapan dengan pistol, ya. <laughs> ya, ya, ya latihan <laughs> ya. Ya berhadapan dengan pisau sebenarnya ya, ya Orang yang megang pisau itu pun itu dalam keadaan takut, ya, dalam keadaan takut. Nah sekarang sebenarnya kalau misalkan orang itu santai saja, santai, dia bisa yang paling penting mengendalikan apa? Gerakan tubuhnya. Ya kita bergerak seperti ini bagaimana? Bisa kan? Ya kita ninju, ya kalau santai-santai juga bisa ninju. Untuk apa latihan? Lah tujuannya apa? Menumbuhkan kepercayaan diri. Oleh karena itu orang yang se secanggih apa secanggih, sehebat apapun sabuknya, kalau dia memiliki rasa takut dengan orang yang sabuk rendah, tapi dia sangar, bakal kalah orang tersebut walaupun dia master. Kenapa? Kalau dia tak takut. Orang yang yang bisa mengendalikan dirinya, percaya dirinya, bisa berbuat sesukanya. Artinya begitu pula dengan belajar. Tumbuhkanlah rasa percaya diri di dalam menghadapi ujian. Tumbuhkanlah rasa percaya diri. Bagaimana caranya? Belajar. Jangan ketika belajar mau ujian ya pagi-pagi masih buka buku ada sudah enggak usah lagi buka buku saya ingat guru SMP saya mengajarkan kepada saya kalau saya itu katanya, kalau ujian dulu waktu SMA, ini nggak benar juga sih. Katanya dia, saya nonton TV jalan-jalan malam itu malam-malam. Duh, kok gitu? Iya, belajarnya itu kan sudah berbulan-bulan sebelumnya. Jadi ketika sudah menghadapi masa ujian itu, santailah otak ini sudah penuh. Yang kita butuhkan hanya apa? Kepercayaan diri. Jadi setelah subuh itu kalau misalkan malam belajar, ya oke okay lah belajar ya. Setelah subuh sudah nggak usah lagi buka buku, percuma. Yang ada bagaimana kita tumbuhkan sifat berani menghadapi, menghadapi apa? Ujian percaya diri, percaya diri dan minta tolong hanya kepada Allah. Kalau seseorang minta kepada Allah, minta tolong kepada Allah, maka kalaupun dia ditakdirkan tidak lulus ujian, ya sudah ini takdir berarti Allah lah yang menginginkan ini. Paham? Kalau nilai saya seperti ini ya sudah takdir saya sudah berusaha sekuat tenaga. Allah malah masih mentakdirkan nilai saya hanya 70 misalnya ya sudah terima saja. Daripada 70 eh, dapat 90 tetapi hasil silakan contoh. Seseorang mendapatkan nilai rendah karena hasil sendiri jujur tidak akan dicela oleh Allah. Tapi orang yang nilainya bagus 90 ke atas atau nilainya lulus tapi dia menggunakan cara curang, Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan hal tersebut. Akan menanyakan hal tersebut. Negara karena itu munculkanlah, timbulkanlah Rasa percaya diri dengan melatihnya yaitu banyak mengulang-ulang pelajaran. Sampai kalau kita bisa saudara-saudara sekalian tidak belajar lagi ketika mau ujian malam, ujian tidak belajar lagi sudah cukup kan Sudah sumpah juga nih belajar di masa lalu sudah sampai saja. Salah menghadapi ujian sampai saja sambil al Quran. Ya. Sambil al Quran, alhamdulillah rabbil alamin. Apa salahnya? Tapi jangan lagu ya. Kapan kapan ini murojaahnya murojaah lagu-laguan. Ya, sakitnya tuh di sini. itu saya jujur saya itu ketika ngajar di Bukhari ini ya, saya kan ya mau guna saya bilang ketawa semuanya. Ternyata saya baru tahu kalau itu diambil dari lirik lagu ya, lirik Ya, lagu. Saya minta maaf kepada ah, murid-murid saya. Apa ikhwan saya nggak tahu kalau itu ada lirik-lirik lagu ya, nggak boleh. Sudahlah. Cari ketenangan itu dengan ayat-ayat Al-Quran. Sebelum tidur dengarlah ayat-ayat Al-Quran. Setelah bangun murojaah ayat-ayat Al-Quran. Tenang. Ketika ujian, apa salahnya baca sambil baca Al-Quran? Ya. Ingat. Jadi tenang tenang hati ini, tidak takut. Kalau sudah orang itu takut, semuanya buyar. Apalagi soal matematika. Ya, buyar semuanya Ini dua tambah dua ini berapa ini dua tambah dua? Sampai gak kehitung lagi. Dua tambah dua aja bingung ya. Saking gugupnya. Tawakal. Tawakal hanya kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka itu cukup baginya. Allah akan cukupkan baginya. Sudah. Kalau sudah tawakal bergantung hanya kepada Allah, maka seluruh hasilnya akan kita terima. Apapun. Bisa jadi kalau kita gagal, ini adalah awal dari keberhasilan kita. Ya, daripada kita harus berkecimpung di dalam perbuatan dosa. Kemudian ayu ikhwan, saudara-saudara, sampai jam berapa kita? 10 lewat 15. 15, oke. Okay. Apa yang saya lakukan setelah lulus? Apa yang saya lakukan setelah lulus? Sudah punya planning? Siapa nama itu? Siapa? Imam apa imam mau nikah enggak? Oh, sudah kuliah? Asli sudah <laughs> Belum. Kelas tiga kelas ya. Siapa? Belakangnya Budi siapa namanya? Ihsan. Ihsan. Ihsan. Anak kedua. Ihsan. Setelah lulus <clears throat> Setelah diumumkan Isnan lulus ujian dengan nilai memuaskan Wah langsung coret-coret <laughs> Apa ini coret-coret baju Gak bermutu Ini namanya kembali ke masa jahiliyah Yang namanya pendidikan itu mencetak manusia-manusia berbentuk Bukan mencetak manusia yang masih mau dididik lagi. Tapi jangan, jangan diniatkan loh, ya. Lulus, ya Allah kalau misalkan baju SMA itu dikasihkan ke adik kelas yang yang miskin misalkan ya, masya Allah. Ya, atau misalkan disumbangkan ke mana ke yang banyak orang yang pakaiannya masih uh, eh, compang camping, ya labelnya saja di apa dilepas Celana juga demikian. Kalau celana kayaknya masih dipakai sampai kuliah. Nih, Arsyad masih pakai. Tapi baju, baju. Sudahlah ini namanya orang berpendidikan pikirkan saya harus menjadi yang bermanfaat. Itu yang dipikirkan. Ketika sekarang menjadi bermanfaat, lulus pun e, diumumkan kelulusan bermanfaat, setelah lulus bermanfaat, belajar untuk melanjutkan studi untuk sesuatu yang bermanfaat. Ya, untuk sesuatu yang bermanfaat. Rahim, mau masuk jurusan apa? Teknik informatika. Jadi, belakang Rahim siapa namanya? Derry mau masuk apa? Ilmu komputer. Ya, ilmu yang bermanfaat. Ya saya terpikir baru-baru ini ya Allah kita punya saudara-saudara di Rusia Kita punya saudara-saudara di Australia Kita punya saudara-saudara di Jepang Tetapi literatur mereka untuk belajar agama Islam sangat sedikit Saya sampai terpikir Ya Allah mudah-mudahan ada yang mau ahli komputer apa membuat program dan sebagainya Sehingga orang-orang Rusia bisa belajar dengan bahasa mereka. Orang-orang e, Cina, Jepang bisa belajar dengan bahasa-bahasa mereka. Ilmu-ilmu ini ditransfer ke dalam bahasa-bahasa mereka. Diterjemahkan. Kalau bahasa Inggris alhamdulillah sudah banyak. Ya, diterjemahkan oleh orang-orang Inggris sendiri yang bisa bahasa Arab alhamdulillah. Tapi kalau bahasa-bahasa yang lain siapa yang mengajari mereka? Apalagi di Rusia. Ya, di Rusia sekarang perkembangan e, Islam itu sangat besar di Rusia, menggembirakan termasuk. Bahkan ditargetkan 2050 itu bisa jadi negara Islam. Kalau dia tetap grafik kelahiran seperti itu, luar biasa. Ya. Nah ini bermanfaat, ilmu komputernya bermanfaat. Bukan hanya cari duit, ya. Ya duit itu ya rezeki itu sudah diatur Allah. Ya salah satu rezeki mungkin dari cara komputer. Tapi pikirkan juga bagaimana saya bermanfaat Ya. Baik. Kemudian kalau siapa? Antum siapa nama antum? Eh, yang pakai peci, yang pakai peci. Tiawan. Hah? Tiawan. Tiawan. Nah, dipanggil Tia apa? Wawan. Wawan ya? Ah iya. Mau jurusan apa kan insyaallah? Sudah kuliah? Hah? Oh sudah nikah. <laughs> Pantas lihat saya senyum saja dari tadi. Ah, aduh. Sudah nikah pantesan saya bilang. Sampingnya lah ya, samping Jurusan apa? Fisika. Fisika ilmu fisika atau teknik fisika? <laughs> ilmu fisika lah ya. Fisika murni. Masya Allah. Saintis. Nah, ini bermanfaat walaupun apa harus berkorban para saintis ini harus berkorban kalau negara kita ya tapi niatnya apa memberi manfaat bagi manusia jadi pikirkanlah ayo ikhwan ya kalau misalkan mau mau bermanfaat ngisi taklim masya Allah bagus lagi tapi harus dengan il ilmu belajar ya tidak ada salahnya ya Evan saya dulu juga tahu nggak saya dulu Sekolah di mana? Apa? Di mana? Belum tahu ya. Saya dulu ITS jurusan nafas arsitek. Teknik perkapalan. Jadi saya dulu SMA juga seperti kalian. Saya juga seorang artinya seperti kalian SMA Kemudian saya lulus di ITS, ujian apa namanya SCMB waktu itu, tidak tahu sekarang namanya apa. Kemudian ah, sudahlah hati saya ini rasanya mau belajar agama saja. Sudah saya pilih kursus bahasa Arab di salah tiga pondok pesantren Arsyad. Alhamdulillah keterima di Madinah. Keterima di di Madinah 4 tahun. Jadi Kecondongan hati ikutilah di situ. Di mana kecondongan hati kita? Jangan dipaksa. Kalau condongnya kita di agama sudah tekuni saja agama. Masalah rezeki insya Allah sudah diatur oleh Allah. Sudah diatur oleh Allah. Kenapa? Saya punya bisnis yang nggak bisa dianggap sepele. Walaupun saya ngajar ya ngajar paling penghasilannya berapa, ya. Tapi saya punya bisnis. Ya bisnis, ya bisnis jual tanah air lah ya. Iya, saya juga nggak nggak jual nggak. Saya menjadi manajenya. Ya ada orang-orang yang bekerja kita pakai otak saja. Gini gini. gini. Saya di sini kerjanya di Sumatera. Ya. Jadi masalah rezeki itu gak masalah rezeki. Tapi ingat sesuaikan dengan kecondongan hati. Kalau yang perempuan kecondongan hatinya itu di rumah aja ya sudah di rumah aja menantikan seseorang datang. ada yang siap, bapak ada yang siap. Jadi pikirkan itu. Kalau misalkan kecondongan hatinya dokter kita butuh dokter ya pikirkanlah ilmu-ilmu yang bermanfaat dan tidak ada dosa di dalamnya itu yang kita pikirkan saudara-saudara sekalian kemudian kalau milih jurusan itu ya jangan pilih jurusan yang potensinya akan membawa kepada dosa atau memang potensinya ada dosa tapi dia bisa gunakan untuk sesuatu yang baik. Contohnya misalkan jurusan teknik nuklir. Wah, ini saya mau ngebom-ngebom ini ya. Coba ya, Tuan. E, siapa HD yang meninggal di mana Jerman ya? Siapa itu yang ditembak sama orang kafir yang membuat karikatur itu? Perancis ya, di Perancis ya, di Perancis akhirnya ya, kita katakan perbuatan orang yang membunuh kartunis tersebut salah. Secara kaidah itu haram. Nah, buah dari keharaman tersebut ada sekarang. Akhirnya masjid dibom, tempat muslim dibom, ini iya, dibom, ditembak. Buah dari kejahilan, kebodohan. Jangan. Iya. Teknik nuklir, alhamdulillah kalau misalkan sekarang negara kita belum berani membuat apa namanya yang tenaga nuklir di daerah-daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Tenaga nuklir. Padahal itu katanya nuklir segini saja itu bisa mengalahkan batu bara yang bertonton untuk membangkit ini bermanfaat Bermanfaat atau tidak? Dan ingat ayat Irfan Perkataan yang antum harus camkan pada diri Diri kita semua Allah telah memberi kenikmatan Islam kepada kita Pertanyaan sekarang Apa yang sudah saya berikan untuk Islam dan kaum muslim Tertantang tidak? Allah telah memberikan kenikmatan Islam dari kita lahir. Dia ya tidak lahir dalam keadaan Islam atau tidak? Kalau orang kafir masuk Islam baru merasakan nikmat Islam. Ya, kalau kita pikirkan sangat nikmat Islam dan iman yang ada dalam diri kita. Nah sekarang seharusnya kita berpikir ini catat semua yang bawa buku ini apa yang saya persembahkan untuk Islam dan kaum muslimin. Jangan hanya mikirkan pribadi, jangan menjadi orang yang tidak bermanfaat kalau seperti itu. Pikirkan orang lain, pikirkan kaum muslimin. Apa yang bisa bermanfaat untuk orang Islam kita lakukan? Kata Pak Ngadiman tadi bagaimana? Bagaimana kata beliau? Sebenarnya kalian ini mubalik Sudah bisa punya murid Apa yang bisa kita ajarkan Kita bisa ikra Sudah ajarkan ikra Kita bisa teknologi Sebarkan melalui teknologi Manfaat-manfaat Dan di Indonesia Yang bahasa Indonesia saja Literatur Masalah keilmuan ini belum lengkap Belum lengkap Saya katakan belum lengkap buku-buku Arab itu masih banyak yang belum ditransfer ilmunya ke dalam bahasa Indonesia. Karena itu merupakan tantangan bersama. Ya, banyak orang-orang yang butuh dakwah kita. Banyak daerah-daerah yang belum punya masjid. Antum kalau jalan ke Jawa Timur, daerah mana yang saya tanya saya, Yang kalau kita lewat kotanya susah mencari masjid. Masih ada tidak? Masih ada tidak? Susah mencari masjid. Masih banyak. Mencari masjid yang pinggir jalan masih banyak. Ini masih berarti masih banyak masjid yang harus kita bangun. Pendidikan juga. Orang yang mengenal Islam juga masih sedikit. Nah, ini tantangan untuk kita semua. Allah alam besar inilah materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan ya insyaallah kita lanjutkan dengan tanya jawab langsung saja ya apa istirahat dulu oke kita istirahat dulu berapa menit 15 menit dan ya, tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh